Sehingga kalau ada sebuah negara yang dalam pantauan mereka melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat demokrasi maka dengan segera negara tersebut akan dituduh sebagai negara yang tidak demokratis, sebagai negara yang diktator, kemudian akan diambil tindakan-tindakan yang lebih luas dari itu, baik tindakan terkait perekonomiannya atau politik internasionalnya atau bahkan pertahanan dan keamanan negeri tersebut. Amerika yang sering dijuluki sebagai polisi dunia, polisi mengontrol, memantau, memberi peringatan ke berbagai negara Ini semua menunjukkan bahwa demokrasi adalah sebuah agama, sebuah keyakinan, sebuah ideologi yang difardukan, diwajibkan dari langkah awal ini sudah menunjukkan bahwa demokrasi yang mereka suarakan itu sudah tidak demokrasi lagi karena sudah dipaksakan Seolah-olah itu adalah sebagai agama satu-satunya yang paling benar. Semua aturan, semua syariat harus dibawa kontrol demokrasi. Demokrasi secara umum maknanya adalah asy'abu yahkumu nafsahu bi bahwa kebijakan hukum itu ditentukan oleh rakyat. Hukum oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Sampai ada istilah bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Apa yang dimaukan oleh mayoritas, itu adalah yang dimaukan oleh Tuhan. bahasa-bahasa yang sangat bertentangan dengan agama Allah yang hanif agama Allah yang samha yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bu'ithu bil hanifiyatis samha aku diutus oleh Allah dengan agama al-hanifiyah yaitu agama yang menyerukan kepada tauhid, peribadatan hanya kepada Allah satu-satunya dan menjauhkan dari kesyirikan as-samha yang mudah, ringan, ringan untuk diamalkan dan ringan akibatnya. Namun ketika umat ini memilih alternatif hukum alternatif kebijakan selain al-hanifiyatus samha selain millat Ibrahim hanifa yang Nabi kita diperintahkan dalam ayatnya wattabi' millat Ibrahim hanifa diperintahkan untuk mengikuti millat Ibrahim sudah ditinggalkan oleh umat dijauhi dicemooh dianggap bertentangan dengan kemodernan dan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan beragam kepentingan. Di saat itu umat berada dalam kehancuran. Terlalu banyak untuk kita menyebutkan kebobrokan, kemungkaran dan kelemahan demokrasi sebagai sebuah sistem kebijakan hukum namun yang menarik untuk dibahas pada malam hari ini untuk kemudian semua kaum muslimin di negeri ini siapapun dia dimanapun dia berada dan dimanapun dia berposisi mengambil pelajaran mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah terjadi la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin sifat mulia yang ada pada seorang mukmin, karakter terpuji yang ada pada kaum eh, seorang mukmin yang beriman adalah dia tidak akan pernah disengat oleh seekor hewan berbisa dari satu lubang yang sama yang sebelumnya dia pernah disengat darinya. Kalau dua kali disengat dari lubang yang sama, itu bertentangan dengan sifat seorang mukmin. Lalu bagaimana dengan yang telah disengat tiga, empat bahkan sepuluh kali? Takdir ya ulil absar. Ambil pelajaran wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Hari-hari ini muncul keluhan ratapan yang mengandung harapan terkait penerapan syariat demokrasi di negeri ini. Bahkan keluhan ini disampaikan oleh Bapak Presiden kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah untuk menjadi seorang mukmin yang cinta Islam. dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya para pembisik-pembisik dan kaki tangan-kaki tangan jahat dari kaum munafikin ataupun kufar. Dan beberapa hari ini beliau mengeluhkan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia kebablasan terlalu bebas sehingga akhirnya menimbulkan instabilitas politik bahkan dengan tegas beliau menyatakan bahwa kebebasan demokrasi yang terlalu bebas ini menimbulkan memunculkan liberalisme radikalisme sektarianisme dan terorisme bahkan ajaran-ajaran lainnya. Beliau ungkapkan ini kemarin dalam salah satu pertemuan yang beliau hadiri. Dengan tegas beliau mengatakan bahwasanya penerapan demokrasi yang terlampau bebas ini menimbulkan efek-efek negatif tersebut. Yang pertama disebutkan liberalisme, ya. Liberalisme di negeri ini semakin terbuka. Semakin meningkat. Dipromosikan, semua orang berbicara dengan bebas Nabi-nabi Allah dicela, dicaci maki. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi kriminal. Karena berencana membunuh anaknya. Tidak cukup itu diucapkan perisan bahkan ditulis dalam sebuah karya. Dijual bebas, bebas bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas mengungkapkan rakyunya, logikanya. Itu demokrasi. Malaikat-malaikat Allah pun dipermainkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun diperolok-olok nggak cukup waktu menyebutkan satu persatu kemungkaran-kemungkaran liberalisme di negeri ini. Bahkan apa yang dinamakan dengan LGBT, para pelaku-pelaku al-fahisyah, fahisyat kaum Nabi Nabi lalut Fahishah yang pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Allah Lut alaihissalam. Perbuatan kotor, jijik. Perbuatan yang sangat-sangat bertentangan dengan jiwa manusia. Apalagi dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini dibiarkan bebas, dibela, dibentuklah organisasi-organisasi yang menampung mereka, lembaga-lembaga hukum yang membela kepentingan jahat mereka. Liberalisme terus berkembang di negeri ini karena penerapan demokrasi. Ya, nggak bisa dilarang karena demokrasi. Ketika Anda mencoba melarang atau ada hukum yang mencoba melarangnya, akan dituduh ini tidak demokratis. Bertentangan dengan hak asasi manusia, HAM. dan ternyata pemerintah kita lelah akhirnya menghadapi rakyatnya yang memanfaatkan dan gembira-gembira dengan demokrasi ini. Berikutnya beliau katakan demokrasi yang sangat bebas ini menimbulkan radikalisme Ya, tentunya. Karena bebas berbicara, bebas berceramah, bebas berorasi, mengkritisi pemerintah secara terbuka, memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintahnya. Kelompok-kelompok radikal dengan beragam latar belakang. Baik yang berlatar belakangkan berlatar belakangkan Islam Menurut klaim mereka, dan Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan radikalisme, ataupun radikalisme yang dilatar belakangi oleh ideologi-ideologi lain. Radikalisme Kristen, radikalisme Yahudi, radikalisme komunis, semuanya tumbuh bebas di dalam atau di bawah payung demokrasi. Berbagai urusan kemasyarakatan, berbagai urusan rumah tangga, berbagai urusan kenegaraan, berbagai urusan hukum menjadi tidak menentu ditendang ke sana, ditendang ke sini, dilempar ke kanan, dilempar ke kiri. Siapa saja yang mau melemparnya? Siapa saja yang mau menendangnya? Karena memang hukum itu dari rakyat sumbernya, oleh rakyat pelaksananya, dan untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, rakyat, rakyat, dan rakyat. Sementara rakyatnya yang akan menentukan kemana arah hukum tidak dididik atau tidak terdidik dengan didikan tauhid sehingga sebagian rakyat yang menginginkan ritual-ritual kesyirikan tetap eksis tetap berada akan dilindungi oleh payung demokrasi rakyat yang menginginkan perdukunan bebas perdukunan itu itu adalah hasil olah pikir manusia yang memiliki porsi perlindungan hukum. Begitu juga ketika rakyatnya menginginkan ritual-ritual sesajen dan yang semisalnya sesajen di gunung, sesajen di laut sesajen di rumah, sesajen di jalan raya. Semua itu ada payung hukumnya dalam agama demokrasi. Tidak boleh dicegah karena ketika dicegah Anda telah melawan agama demokrasi. Anda akan tahu akibatnya. Kalau Allah yang dicela, Ya, tunggu proses hukum yang panjang. Al-Quran yang dihina di berbagai lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam ada lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam menginjak lafzul jalala Allah dengan kakinya diinjak di depan kelas, di depan di hadapan murid-muridnya. Ada sekelompok mahasiswa lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam meneriakkan anjing hu akbar subhanallah amma yakulun maha suci engkau ya Allah dari apa yang mereka ucapkan dari celaan yang mereka lontarkan terhadapmu ya Allah sampai hari ini nggak jelas prosesnya kemana Nabi kita Muhammad ditertawakan karena memang demokrasi. Begitu juga radikalisme. Terus bermunculan di bawah payung agama demokrasi ini. Bebas berbicara. Mau mengkritisi pemerintah secara terbuka, punya hak, dilindungi oleh hukum. Anda mau berdemonstrasi, mengkritisi dan menentang kebijakan pemerintah, ada payung hukumnya, silahkan. Dan berbagai ajaran lainnya. Demikian kata Bapak Presiden Indonesia Karenanya Islam sebenarnya telah mengajak seluruh umat manusia untuk kembali kepada syariat sang sang Khalik kembali kepada aturan dan sistem yang telah diciptakan dan diletakkan oleh sang Khalik Al-Malik sang pencipta dan pemilik alam semesta ini kalau langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang, angin, badai dan yang lainnya semuanya tunduk patuh kepada syariat Allah, kepada ketentuan Sang Penciptanya. Tidak sedikit pun ada yang melanggar di antara mereka. Tetapi manusia dipanggil oleh Allah untuk tidak berhukum, tidak menentang atau tidak berhukum dengan syariat Allah dan tidak menentangnya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kita ambil contoh betapa Islam itu indah, betapa Islam itu menghalangi munculnya radikalisme dan terorisme. Syariatnya indah dan mudah. Syariatnya melindungi kepentingan manusia. Tidak ada syariat Islam, syariat Allah yang bertentangan dengan kepentingan manusia selama kepentingan itu benar-benar kepentingan yang memang dalam batas-batas. Bukan kepentingan yang brutal. Salah satu contohnya, yang sudah kita sebutkan. Jangankan sampai mencaci maki pemerintah di depan halayak ramai. Jangankan sampai menuding-nuding pemerintah di atas mimbar membicarakan kejelekan pemerintah walaupun dalam sekutu warga, dilarang dalam Islam ini bulanan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan mencela, mengkritisi secara terbuka walaupun dengan adab itu pun dilarang dalam sunnah Nabi. Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah Barang siapa yang memiliki nasihat kepada penguasa, jangan ditampakkan secara terbuka. Islam indah. Islam penuh dengan kemudahan sekarang ini wibawa pemerintah menjadi hancur akibat demokrasi. Wibawa pemerintah menjadi tak berharga lagi akibat demokrasi. Kalau dikatakan penerapan demokrasi di Indonesia inilah yang terlalu bebas, Ya memang demikian demokrasi. Apa yang dimaukan oleh rakyat? Ketika Anda mencoba membatasi kebebasan tersebut, serta merta akan muncul tudingan bahwa Anda tidak demokratis. Anda telah melakukan diskriminasi. Anda telah melakukan pelanggaran HAM berat. Maka dari itu, kembalilah kepada syariat Allah, wahai kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kehidupan bagi barang siapa yang mengamalkan syariatnya. Dan bersyukurlah bagi ahli sunnah yang telah diberi taufik oleh Allah untuk beragama, untuk berislam di bawah naungan sunnah Bersyukurlah wahai ahli sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik untuk bisa beramal dengan Al-Qur'an dan Sunnah, punya kemauan yang serius dan sungguh-sungguh untuk menghormati Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bersyukurlah wahai ahli sunnah. Ketika Allah berikan taufik untuk kita bisa dan senang memahami ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil sunnah di bawah bimbingan pemahaman dan penerapan generasi as-salaf generasi para sahabat Nabi sebagai generasi terbaik terbaik akidahnya terbaik tauhidnya terbaik imannya, terbaik akhlaknya, terbaik muamalahnya. Baik antar sesama masyarakat dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, maupun muamalahnya terhadap pemerintahnya. al Malik rahimahullah dalam salah satu nasihatnya menyatakan لا يصلح هذه بما صلح به tidak akan pernah menjadi baik kondisi urusan keadaan akhir dari umat ini kecuali dengan cara dan sistem yang dengannya telah menjadi baik generasi awal umat ini. Tentu ini ada himbauan dan ajakan untuk agar umat ini mempelajari sistem apa yang diterapkan, diamalkan oleh generasi awal umat ini. Dan siapa itu generasi awal umat ini? Tidak lain mereka adalah as-sahabah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an kalau tidak maka kita jatuh dalam penyimpangan kita akan jatuh dalam problem demi problem ayat yang sudah sempat kita sebutkan pada kajian sebelumnya di mana Allah menyatakan فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ ya'tiyannakum minni فَمَنْ تَبِعَ tabi'a hudaya fala وَلَا wala maka karena itu jika datang kepada kalian petunjukku syariatku ketika datang petunjukku dan syariatku barang siapa yang berpegang dengannya maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka tidak tersesat dalam mencari solusi mencari kebenaran mencari jawaban terhadap problematika umat dan problematika negara wala yashqa dan tidak akan celaka. Tidak akan binasa. Tidak akan hancur. Namun apabila sebaliknya Allah melanjutkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, dari syariatku. Berpaling disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an ditolak dengan alasan bertentangan dengan demokrasi. Disampaikan hadis-hadis Nabi ditolak pula, dinyatakan karena tidak relevan atau bertentangan dengan hak asasi manusia. Fa lahu ma'isyatan Maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara. Tinggal kita mau memilih yang mana. Kita akan memilih golongan yang pertama, yang apabila datang kepada mereka peringatan Allah, syariat Allah langsung dipegangnya dan dipeluknya, diamalkannya. Ataukah yang kedua, yang menentang dan menolak Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada umat Islam di negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing penguasa, pemimpin kita kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan Allah jauhkan dari pemimpin-pemimpin kita orang-orang zalim dan orang-orang kafir, orang-orang munafikin. Tak bosannya mengingatkan seluruh teman dan seluruh ikhwan untuk terus berdoa Terus kita berjuang dengan doa ini. Walaupun manusia mencemoohkan kita karena dianggap kita tidak ikut berjihad, karena dianggap kita tidak ikut berjuang dengan turun ke jalan-jalan untuk berdemonstrasi, mengeriakan yel-yel dan cacimaki terhadap penguasa. Sabar, sabar wahai ahli sunnah. Kita ingat baik-baik di masa seperti ini nasihat al-imam الكبير الشامي الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال ولو زخرفوا لك بالقول wajib atas anda untuk tetap berpegang teguh dengan bimbingan yang prinsip-prinsip salaf walaupun manusia menolakmu, mencemoohkanmu, dan waspadalah kalian dari logika-logika manusia, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh manusia selain salaf. Walaupun prinsip-prinsip tadi, pernyataan dan seruan-seruan tadi diperhias dengan kata-kata yang indah, janji-janji yang menarik. Jangan terpengaruh. Sadar, sadar. Bertamasuk dengan as-sunnah ini. An-Nabi alaihi salatu wassalam setelah menyebutkan innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kabira. Sungguh yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Ya, sekarang kita persaksikan itu. Kita lihat, kita dengar, kita baca. Ribut sana sini, saling mengkritik sana sini, saling menjatuhkan. Masing-masing saling menawarkan solusi yang tidak terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Masing-masing bangga dengan sistemnya. Masing-masing bangga dengan solusi yang ditawarkannya. Centang-centang manusia. Centang-centang manusia dipertontonkan siang dan malam. Maka Nabi kita menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian di masa seperti itu untuk tetap berpegang teguh dengan sunnahku, prinsipku, cara beragamaku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Sunnah prinsip cara berislamnya al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum jami'an wa iyyakum wa muhdatsatil umur maka sebelum itu qala tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajil benar-benarlah kalian berpegang teguh dengannya ditegaskan lagi oleh Nabi dan jujurlah sunnahku dan sunnah khulafah rasyidin tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya jangan main-main, pegang erat-erat agar kita tidak terpelanting jatuh dalam fitan. Tidak jatuh dalam berbagai kemungkaran dan kesesatan ini. Yang antara lain adalah kesesatan dan kemungkaran demokrasi. Wa iyyakum wa muhdasatil umur. Waspadalah kalian dari berbagai perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama ini. Baik dalam urusan ibadah, ataukah yang baru diada-adakan dalam urusan akidah, ataupun yang baru dan diada-adakan dalam urusan dakwah. Karena kullu muhdatsatin bid'ah karena setiap perkara yang baru dalam agama ini, sistem dan cara yang baru, akidah yang baru, sistem ibadah yang baru, semua itu adalah bid'ah wa kullu bid'atin dalalah dan seluruh kebid'ahan itu adalah kesesatan wa kullu dalalatin finnar dan segala kesesatan itu tempatnya di dalam annar. Semoga Allah Subhanahu taala menjadikan nasihat ini bermanfaat untuk pengucapnya dan penyampainya pertama, kemudian bermanfaat untuk seluruh yang mendengarkannya dan Allah jadikan bagian daripada pemberat timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.